Ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullahu bisunnah. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri ada nikmat iman, nikmat Islam, Kemudian ada juga nikmat sehat. Dan alhamdulillah ada juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah tabaraka wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama pembahasan kitab uh, Durusul Lughatil Arabiyah yang mana Eh, kita sampai pada ad-darsus sadis. Pelajaran yang keenam yang ada pada halaman sittatun wa thalathun, halaman ke-36. Kita telah jelaskan dan telah kita baca bersama pelajaran ke-6 ini pada pertemuan yang lalu. Sudah kita pahami dan sudah kita baca insyaallah dan uh, pada malam ini kita akan lanjutkan membaca beberapa latihan-latihan yang kiranya sempat kita baca pada malam ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke latihan-latihan, ada baiknya kita murojaah terlebih dahulu, kita mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Uh, seraya <clears throat> menyegarkan kembali ingatan uh, dari apa yang sudah kita bahas sehingga nanti insya Allah membantu untuk akan memudahkan kita Eh, mengerjakan latihan-latihan yang ada pada e, beberapa halaman e, ke depan. Baik, Ikhwan, e, terlebih dahulu kita sapa Ikhwan di studio. Kifahalakum ya Ikhwan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah di sini ada beberapa Ikhwan yang senantiasa e, rutin menemani kita bersama dalam pembahasan bahasa Arab ini. Dan kita minta kepada Akh Hikmat, tafadhal ya akhi. Iqra al-hiwar, thumma tarjim. Nah. Ad-darsus sadisu. Al-um, mata roja'ta minal madrasati ya bunai. Kapan engkau kembali dari seko dari sekolah, wahai anakku? Nah. Sa'id. langsung saja, roja'tu. Roja'tu qobla nisfi sa'atin. Saya kembali setengah jam yang lalu. Nah. Aina uhtuka Maryamu? Ama roja'at? Nah. Di mana saudarimu Maryam? apakah dia belum kembali? Bukankah dia? Ah, bukankah dia belum kembali? Sudah kembali. Sudah kembali. Nah. <clears throat> La adri ana ma ra'aituha. Uh, saya tidak tahu. Saya belum melihatnya. Nah. Mada qara'tal yauma? Apa yang engkau baca hari ini? Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Saya membaca pada hari, saya membaca pelajaran yang baru dalam ilmu fikih pada hari ini. Nah. Afahim tahu, apakah engkau memahami pelajaran tersebut? Nah, alha alahu di sini kembali ke adars ah, adars al jadid. Nah. <clears throat> Naam fahim tuhu jayidan. Ya, saya memahaminya dengan baik. Nah. <clears throat> ama korok, ama tal Quran al yauma. Apakah engkau membaca Al Quran pada hari ini? Bala qara'tu suratal surata Rahmani wa hafiztuha. Ya, saya membaca surat Ar-Rahman dan telah menghafalnya. Nah. Fafariha biya al-mudarrisu katsiran wa qala innaka ahsanu talib ahsanu talibin fil fasli. Nah. Dan uh, guru dan guru saya sangat senang dengan saya dan berkata, sesungguhnya engkau adalah murid yang paling baik di kelas. Nah, masya Allah. Masya Allah, zadaka, zadakallahu ilman ya bunai. Masya Allah, semoga Allah menambahkan ilmu kepadamu, wahai anakku. Nah. Aghasalti kumsani ya ummi. Apakah engkau uh, mencuci pakaianku, wahai ibuku? Nah, nah di sini jamak atau mufrad? Uh, ah, ah, jamak. Jamak min uh, ah, komis. Komis. Nah, <coughs> apakah engkau uh, mencuci pakaian-pakaianku wahai wahai ibuku? Nah. Naam Tuha, wa kawaituha wa kawai wa kawai kawaituha. Sahih, sahih wa kawaituha. Nah. Khudh hadal qamisa. Nah. Naam. Uh, baik. Uh, ya. Saya telah mencucinya dan telah uh, mensetrikanya. Nah. Ambil, silahkan ambil uh, baju yang ini. Nah, jadi kawa yakwi artinya uh, menyetrika. menyetrika. Kawa yakwi. Adapun setrikannya Al-mikwatun. Nah, al-mikwatu. Dengan tak marbutah di belakangnya. Al-mikwatu. Nah. <clears throat> Istamir awalan ya. wasal tuha wa kawaituha. Khudh hadal qamisa. Ya, saya telah mencuci pakaian-pakaian tersebut dan telah mensetrikanya. Nah, di sini kembali ke kumson. Nah. Kumson. Silakan ambil baju ini. Nah. Hati zaka ya ummi, zaka ajmalu min hada. Tolong ambilkan yang itu wahai ibuku. Yang itu lebih bagus dari yang ini. Baik, ahsan. Ya, ya. Mungkin tuasil ya, Isan. Nah. Tuasil al-hiwar. <clears throat> Al-an Maryam. السلام عليكم كيف حالك يا أمي كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي نعم Assalamualaikum Bagaimana kabarmu wahai ibuku Dan bagaimana kabarmu wahai kakakku نعم Waalaikumsalam Ahlan ya binti Mata kharajti minal madrasah Waalaikumsalam Selamat datang wahai putriku نعم Kapankah engkau kembali pulang dari madrasah نعم Kharajtu ba'da salati zuhri. Kharajtu ba'da salati zuhri. Nah. Saya pulang setelah salat zuhur. Nah. Aina zamil aina zamilatuki Aminah wa Fatimah wa Su'ad? Di mana teman-teman perempuanmu? di mana teman-temanmu Aminah, Fatimah dan Suad. Nah, zamilat di sini adalah uh, Fatimah, Aminah dan Suad. Suad. Nah. <clears throat> Ana ma ra'aituhunna ba'da salat. Saya tidak melihat mereka setelah salat. Nah, di sini menggunakan dhamir hunna. Hmm. Karena kembali ke tiga orang, Aminah, Fatimah dan Su'ad. nah. Ana ma ra'aituhunna ba'da salat. Ya binti, akhuka akhuki haf. Nah. Akhuki hafidha surat Rahman. أي سورة حفظت أنت وهي putriku kakakmu telah menghafal surat Ar-Rahman نعم surat apakah yang telah kau hafal surat apakah yang telah kau hafal نعم أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن وكذلك حفظت ست عشرة آية من سورة ال- من سورة النبأ نعم من سورة النبأ من سورة النبأ نعم Saya telah menghafal surat Al-Hadid dan itu adalah surat yang lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Demikian juga saya telah menghafal 16 ayat dari surat An-Naba. Masya Allah. Innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun bik. Adhahabat أذهبت Adahabti ilal maktabatil yaum. Masya Allah. Engkau adalah murid yang mujtahid. Murid yang bersungguh-sungguh. Nah. Aku sangat senang dengan engkau. Apakah engkau telah pergi ke perpustakaan hari ini? Naam, Dahabtu. Iya, saya telah pergi. Mada karati hunaka? Apa yang kau baca di sana? Naam. Karatu majalatan min Pakistan ismuha al-Islam. Saya telah membaca majalah dari Pakistan yang judulnya Al-Islam. Yang namanya? Yang namanya Al-Islam. Nah. Abil lughatil arabiyyah, abil lughatil arabiyyah hiya Apakah dia dengan bahasa Arab? La, hiya bil lughatil Inkliziyah. Nah. Tidak. Dia dengan bahasa Inggris. Nah, di sini pakai kaf, ya. Nah. ila al nah. murirah. Apakah engkau telah pergi ke murirah? Ke rektor? Nah. La. Hiya ma ja'at al-yawm. Tidak. Dia tidak datang hari ini. Nah. Lima. Mengapa? Azunnu annaha dhahabat ila Makkah. Saya mengira dia telah pergi ke Mekah. Nah. Asyaribtis saya, apakah engkau telah meminum teh? La, ma syaribtu. Tidak, saya belum belum saya belum meminumnya. Nah. Lil khadimah hati saya ya Laila kepada khadimah umum berkata, datangkan secangkir teh wahai Laila. Nah. Wahati qit'ata khubzin aidha ya Laila ana jaw'a. Dan datangkan juga sepotong roti ya Laila karena saya lapar. Nah, sant. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ahsantuma. Taib, uh, di sini sebelum kita masuk ke latihan-latihan, ada beberapa penjelasan kiranya yang perlu diulang kembali e, yaitu misalnya berkaitan dengan abdomair e, kata ganti kata ganti yang masuk ke dalam kata kerja abdomair kata kata ganti yang masuk ke dalam kata kerja ke dalam fi'il di antara di sini misalnya raja'ta raja'ta di sini ada domir al, al mukhatab domir atau kata ganti orang kedua yaitu anta dan ini bisa terlihat dari adanya huruf ta di belakang kata kerja yang menempel dengan kata kerja roja Ta di sini artinya anta. Kemudian ketika kita rubah menjadi ana, maka tentu uh, ini berubah juga. Sehingga perubahannya antum lihat di sini kalau kita ganti dengan ana, ana roja tu. Ana roja tu. Kemudian eh, kalau kita rubah lagi yang menjadi hia misalnya, hia. Hia di sini orang ketiga perempuan, mufrad tunggal. Hia orang ketiga e, perempuan mufrad. Maka berubah menjadi hia raja'at. Hia raja'at. Dan antum maka lihat di sini beberapa kata kerja kata kerja yang lain. Contohnya adalah e, qara'ta dan qara'tu. Qara'ta anta, qara'tu ha? ana. Kemudian ada fahimta dan ada fahim fahimtu. Fahim Fahimta anta, tu ana. Kemudian ada ghasalti, ghasalti. Ah, ada adapun ghasalti di sini, Nanti melihat ghasalti. Di sini kata gantinya adalah orang kedua laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ghasalti di sini adalah domirnya anti. Ghasalti anti dan e, beberapa e, kata kerja kata kerja lain yang antum bisa lihat di dialog yang sudah kita baca tadi. Dan nanti insyaallah di Eh, beberapa latihan ke depan ada beberapa penjelasan berkaitan dengan perubahan-perubahan kata ganti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan yang pertama ikhwan. Tamarin at-tamrinul awal ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Ada empat soal dan empat soal ini berkaitan dengan dialog yang baru saja kita baca. Nah. nah. Baik, man yaqra? Nabda min al-ikhwa fi studio. Nah. nah. تفضل يا أخي واحد أي سورة حفظ سعيد حفظ سعيد سورة الرحمن نعم ترجم أولا يا أخي Surat apakah yang telah dihafal Said? Nah. Said telah menghafal surat Ar-Rahman. ممتاز نعم أحسنت صحيح تفضل اثنان اثنان كم آية من كم آية كم آية من سورة النبأ hafizat Maryam. Nah. Terjemahkan apa, Berapa ayat yang telah dihafal dari surat An-Naba yang telah dihafal oleh Maryam? Nah. Hafizat Sitta ash Sitta asyrata ayat ayatin min surat min surat An-Naba. Ada berapa surat An-Naba? Di sini dia berapa dia hafal ini? Sitta asyarata. ayatan. Sitta asyarata ayatan. Nanti insya Allah dari 11 sampai 99 nanti akan ada penjelasan nanti setelah ini insya Allah. Jadi jawabannya gimana tadi? Ulang ah, ah Hikmat. Hafidat sitta sitta asyarata min suratin naba. Nah, hafidat sitta asyarata ayatan min surati naba. An-naba. Nah. ثلاثة شكرا أخ حكمت جزاك الله خير ثلاثة ثلاثة ما اسم المجلات التي قرأتها مريم في المكتبة بأي لغة هي Nah, tarjim ulang ya, Ihsan. Apakah nama majalah yang telah dibaca oleh Maryam di perpustakaan? Dan dengan bahasa apakah majalah itu? Nah, Ismul majalah Al-Islam. nah, Wahia bilughati Ingliziyah. nah. وهي باللغة الإنجليزية نعم أحسنت صحيح نعم أربعة الأخير يا حكمت Arba'ah. Man Laila نعم hiya khadimatu li ummi li um li ummi Sa'id. نعم هذا هي خادمة لأسرة أم سعيد أحسنت dia adalah pembantu dari keluarganya ibu Ummu Sa'id Ahsant. Nah, di sini nanti ada pertanyaan terakhir ini man Laila di sini karena tidak tidak terli, tidak ada Laila di sini pembicaraan, tapi karena eh, apa namanya untuk mengetes kita seberapa jauh pemahaman kita terhadap dialog yang baru saja kita baca ini disebutkan soal ini. Nah, Taib uh, eh, nafta al majalil mustami ya akhisab. Bagi para pendengar Roja, kita buka uh, line telepon untuk Anda berinteraktif secara langsung di line telepon 021 8236543. Tafadhol baik ikhwan maupun akhwat di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Wahid di Ciganjur. Nah, kebalik Pak Abdul, Abdul Wahid. Alhamdulillah, ana bi khair ya Ustaz. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Ah, ana alhamdulillah bi khair aidan. Masya Allah. Abdul Wahid. آه، عبد الواحد عبد الوحيد ب... بالمد في الواو وبالمد في الحاء طيب على كل إيه واحد تفضل اقرا رقم رقم واحد نعم نعم اي سو اي سوره اي اي سوره حفظ سعيد نعم حفظ سعيد suratir rahman suratar rahmani نعم سورة الرحمن لماذا سورة mengapa dia mansub Pak Abdul Wahid karena dia adalah eh, maf'ul مفعول maf'ul مفعول به maf'ul bih ya. أحسنت مفعول به صحيح نعم Ya. طيب استمر اثنان تفضل يا أبو عبد الواحد ya. Isnan. Kam ayatan min suratin hafidat Maryamu. Nah, terjemahkan dulu Pak. Ayah. Iya. Berapa ayat uh, surat uh, surah Naba yang dihafal oleh Maryam? Nah, jawab. Hafidat Maryamu sita asyarata ayatan. Nah, hafidat Maryam sita asyarata ayatan. Sahih. Ya. Salasa? Salasa. Ma ismul majallati disambung Pak Abdul Wahid ah, ya, ya. masmul masmul majallatil lati qara'tuha maryamu fil maktabati sekali lagi qara'tu atau qara'at qara'at ya nah qara'at ha ya. nah sekali lagi masmul majallatil lati ha maryamu fil maktabati nah e, bi ayyi lughatin hiya e, apa nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan? Nah. Dan dengan bahasa apa? Nah. jawab. Al ismul al ismul majalati Hmm, jangan pakai alif lam di kalimat ismu. Ah, ismul iya. Ismul majalati al islam Sahih. Nah. Nama majalahnya adalah Al Islam. Nah. Biluwat. Wahia. Uh, eh, Wahia bilugotil Inggrisia. Naam, wahia bilugotil Inggrisia Dengan bahasa? Dengan bahasa Inggris. Muntaz. Nah, al-akhir, Pak Abdul Wahid, Arba. Al-akhir. Arba'ah. Uh, eh, arba. Man Laila hiya khotimatil hiya khotimatul hmm. lil ummi. Khadimatul? Uh, khadimatu ummu khadimatu ummi Sa'idin. Ummi Sa'idin. Nah, hiya khadimatu ummi Ummi Sa'idin. Nah, dia pembantu siapa? Pak Abdul Rahim Uh, eh, pembantunya ibunya Sa'id. Ibunya Sa'id. Taib. Syukran Pak Abdul Wahid. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Pak Abdul Wahid? Iya, ada pertanyaan Ustaz. Nah, ya. jangan sulit-sulit Pak Abdul Wahid. Iya. <laughs> Ini nah. Ustaz. Saya kembali mau nanya mengenai Fafariha Bial Mudarisu itu. Nah susunan kalimatnya itu seperti apa? Eropnya itu Ustaz. Bia itu bukan mi ya itu. Kenapa? Mi? Uh, Fafarihani, bukan begitu. Bukan, Fafarihabi. Oh, bi. Fariha mutaaddi dia uh, mutaaddi dengan ba, Fafarihabi. Uh, nah. Bi itu dengan ya Ustaz. Artinya, betul, ya? betul, ya? betul. iya, iya. Ya, syukur nah, Ustaz. Ya, terima kasih. Hayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Wahid dan kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Nah, untuk dua orang uh, penelpon silahkan kami berikan kesempatan kembali bagi Anda di 0218236543. Anda bisa menjawab pertanyaan yang terdapat pada pelajaran yang ke-6, ya, tamrin yang pertama. Kita buka di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Baik. Nah, tafadhali Umu Anissa. Silakan dari awal dari nomor satu rekam wahid. Rekam wahid. Nah. <clears throat> ayya suratin hafidhu sa'idun? Nah, ayya wala ayu? Ayya. Nah. Surat apa yang dihafal oleh Sa'id? Nah, mari jawab Hafidhu sa'idun surat ar-Rahman. Nah, surat ar-Rahmani wala surat ar-Rahmana. Rahmani. Limada ar-Rahmani? Limada majrur? Karena Hmm, mudafun? mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Nah, اثنان. Isnan. Kam ayatan min suratin naba hafidhut Maryamu. Nah, Berapa ayat sur dari surat An-Naba yang dihafal oleh Maryam? nah, hafizat Maryamu sita asyrata ayatan min suratin naba. Nah, sahih. Nah, salasa. Salasa. <clears throat> Masmul majallatil lati qara'taha Maryama fil maktabata. Sekali lagi kata kerja qara'at apa qara'ta? Masmul majallatil lati qara'taha. Qara'atha. Oh, qara'atha. Nah, karena kalau qara'ta berarti failnya anta. Oh, iya. Nah, sedangkan yang benar failnya adalah Maryam. Maryam. Naam, qara'atha Maryamu. Nah. Maryamu ya Ustaz. Nah. Masmul majallati Masmul majallati lati qara'atha Maryamu fil maktabata. Fil? Eh fil fil maktabati. Nah. <laughs> Apa nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan? Nah. Hmm, langsung jawab. Langsung saja. Nah. Nanti bahas itu soal yang berikutnya. Nah. Ismuha ismuha apa ya? Ismuha Ismuha al-Islam. Al-Islam, sahih. Bi ayyi lughatin hiya? Dengan bahasa apa dia? Nah. Wahia bil lughatil Inggrisiyati. Nah, hiya bil lughatil Inggris, sahih. Nah. Dan dia dengan bahasa Inggris. Ahsant. Nah. Rakam arba'ah. Nah, al-akhir. Man Laila? Ya hadimatu. Ummi Sa'idin. Naam, hiya khadimatu Ummi Ummi Sa'id. Sa'idin. Naam. Ya, pembantu Ummu Sa'id. Naam, sahih. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang terakhir di 0218236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Baik. Bagi para pendengar roja yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bahasa Arab untuk pemula dalam dari kitab Rasulullah Al-Arabiyah, Anda bisa membuka pada halaman ke-38 jilid yang kedua. Dan kita berikan satu kesempatan bagi para pendengar roja untuk berinteraktif secara langsung menjawab pertanyaan tamrin yang pertama di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? ini dengan Akhudi di Tambun. Baik, Nah, kaifa haluk Akhudi? Alhamdulillah ala Masya, Masya Allah. Fadal Akhudi. Silakan, tafadhal. Rakam wahid. Nah. Ayya suratin hafizha Sa'idun. Nah. Hafizha Sa'idun surat ar-Rahmani. Sahih. Nah. Itna. Kam ayatan min suratin naba hafizat Maryamu. Nah hafizat Maryamu uh, hafizat Maryamu sita sit sit sit sita asyarata ayatan min suratin naba nah sahih nah salah, nah masmul majallati allati ah, asif jiddan di terputus seperti nah Afwan, ya, mohon maaf sekali terputus sambungan teleponnya. Nah dan mungkin bisa menghubungi kembali nanti di 8236543. Nah, Tesa, satu telepon kembali saja ya. kita nah. angkat di 8236543 bagi para pendengar yang lain. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib ahlan dengan siapa? Dari Nulul di Jakarta. Eh. Silakan, tafadhal. Silakan dibaca, tafadhali. eh, dari nomor 3 tertarik. Nah. Mas belum majalah jelati Qura'atuha Maryam fil maktabati. Qara'atha, apa lagi. ha Maryamu. Mas, ha Maryamu fil maktabati. Nah. Apa nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan. Nah. Ismuha al-Islam. Nah, ismuha al-Islam, sahih. Namanya nah. Islam. Sahih, nah. Bi ayyi ya? Bi ayyi lughatin? Baik, bas. Baik, mohon maaf terputus. Nah, uh, kita istirahat dulu sebentar. Raha Allah. nah. Baik bagi para pendengar aja, ya mohon maaf kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana kita akan kembali setelah kita ikuti jeda berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رجل Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات. نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda di frekuensi 756 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan kembali bagi para pendengar roja yang baru bergabung bersama kami, kami sampaikan kajian ilmiah dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi Kita sudah memasuki pelajaran yang keenam dan sudah kita lewati tamrin yang pertama. Kita lanjutkan tamrin berikutnya dan kepada Ustaz Hamzah kita persilahkan tafadhol Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. <clears throat> uh, nuasil darsana kita lanjutkan kembali pelajaran kita wa intahina minat, minat tamrin al-awwal dan sudah kita selesaikan latihan yang pertama walaan nadkhul at-tamrin ats-tsani sekarang kita masuk ke latihan yang kedua eh, di sini disebutkan dha hadhihi al-alamata amama al-jumal as-sahihah wa hadhihi al-alamata eh, alamata khata' أمام الجمل غير الصحيحة ضع هذه العلامة letakkan uh, tanda ini yaitu tanda benar tanda sahih أمام الجمل الصحيحة di depan kalimat yang benar وهذه العلامة dan tanda ini yaitu tanda salah tanda silang amam al-jumal ghair as-sahiha di depan kalimat yang tidak benar. <clears throat> sini alhamdulillah cuma ada lima uh, latihan, lima soal dan kiranya insyaallah uh, mudah insyaallah. Nafkah membawa syaratan dalam majelis mustami. Kita buka langsung uh, untuk para pendengar di rumah. Nah, Baik, silakan bagi para pendengar di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Tina di Cijantung. Ibu nah. Tina di Cijantung, Taib. Silakan. Silakan Ibu Tina, langsung latihan kedua. Iya. Nah. Wahid ma fariha ma farihal mudarisu bisa aidin. Nah, terjemahkan dulu. Uh, uh, al mudaris al mudaris uh, guru tidak suka kepada sangit. Nah, nah. sahih nah, al khata. Khata. Khata as sahih yang benar adalah ya, al mudarisu fariha bisa aidin. Nah, bal fariha kathiran. Nah, sahih. Nah, nah, isnan. Mar Maryamu jau'a. Nah, sahih al khata? Maryam lapar. Uh, sahih. Sahih, ahsant. Jawa ini untuk muannas Ibu Tina. Ya. Kalau untuk mazakarnya? Jawana. Jawanu. Eh. Jawa Jau'anu. Pakai nun ya. Jau'an. Nah, jau'anu. Nah, sahih. Nah. Fadal, salasa. Salasa. Rojat Maryamu minal madrasati ba'da solatil ba'da solatil duhri. Nah. Hmm. Terjem awalan. Maryam, Maryam keluar dari dari sekolah sesudah sholat duhur. Naam. Hmm, sahih. Sahih. Nah. Arba'ah. Arba'ah. <coughs> Suratul Rahmani atwalu minal minas suratil hadidi. Min suratil hadidi. Min suratil hadidi. Nah. Surat surat Al-Rahman lebih panjang dari surat Al-Hadid. Nah. Salah. Oh, khotok. خطأ الصحيح Sahih. eh, سورة الحديد suratil Hadid atwalu أطول من سورة min suratil الرحمن Ar-Rahman. نعم صحيح نعم الأخير Al-akhir eh, Khamsah. khamsah, khamsah. Aminatu Aminatu Fatimatu وآمنة و Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Zami Zamilatu Maryamu مريم نعم Mar Maryama. Nah, Zamilatu Maryama. Zamilatu Maryama. Mengapa Maryama? Butina. Mengapa bukan Maryami? Bukankah dia mudhafun ilaih? Ini apa? Hmm. Isim ghair munsharif. mamnu min as-sarf ini. Dia tidak boleh diberikan tanwin. Tidak boleh bertanwin. Nah. <clears throat> Aminah dan Fatimah dan Suad teman eh, teman-teman Maryam. Nah, sahih al khata? Uh, eh, sahih. Sahih. Ahsant. Ya. Syukran Ibu Tina. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada umuatina di jantung. Dan kita akan berikan kesempatan kembali untuk tamrin yang sama di 8236543. Silakan tamrin yang kedua di 8236543. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu Nafisa. Ibu Masyidah di? Iya, di Lanteng. Baik. Nah, tafadhali Ummu wahai Wahidun. Nah. Ma farihal mudarisu bisaidin. Nah. Uh, guru tidak senang dengan sa'na. Nah. Sahih atau khata? Uh, eh, sahih. Sahih. Ya. Sa guru tidak suka dengan Said. Sahih ini Ummu. Ya. La khata. Ah, sahih. La. Oh. Oh, <laughs> Khata. Nah, Ibu, ah, Ibu Masyita ngelamun sepertinya dia. <laughs> Fadal Ibu Masyita. Nah. Eh, iya. Eh. Jawabannya sahih al khata sekali lagi? Khata. Khata. As sahih yang benar adalah? Yang benar sahih. Nah, yang benar? Eh, yang benar Farihal itu bisa di Naam sahih. Naam. Nah, tafadhal itsnan. Eh, itsnan. Maryamu jawa. Nah. Maryam lapar. Nah, jawabannya sahih. Sahih. Nah. Salasa. <clears throat> Salasa. Nah, eh, kharajat Maryamu minal minal madrasati ba'da salatil zuhri. Ibu Masyita, radionya dikecilkan dulu karena ada feedback ini, ada gema. Nah. Oh, iya. Eh, Maryam keluar dari eh pulang ya ya, ya? keluar. Maryam, keluar. Maryam keluar dari madrasah setelah salat zuhur. Nah. Ya. Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Nah. Hmm. Arba'ah. Suratul Rahman atwalu min suratil abid. Nah. Eh, surat eh, surat Ar-Rahman lebih panjang dari suratul Hadid. Nah. Jawabannya khata. Khata. Nah, as-sahih yang benar. Eh, yang benar sahih. Ya? Yang benar sahih. Yang benar adalah bagaimana kalimat yang bagaimana eh, Surat Rahman Surat Al-Hadidi Surat Al-Hadidi Atwalu ya, Atwalu Min Surat Rahman Min Surat Rahman Sahih Nah Khamsah Al-Akhir Aminatu Wa Fatimatu Wa Su'adu Jamilati Zamilatu Zamilatu Maryam Nah Atina Fatimah dan dan Su'an nah. teman Maryam. Teman-temannya Maryam. Sahih al khata? Hmm, ya, sahih. Sahih. Baik. Ya. Syukran Ibu Masita. Iya. Jazakallah khair. Iya. Afwan. Uh, Ustaz, ya. uh, saya mau nanya. Ya. Nih, apa untuk yang pelajaran uh, awal ya. Nah, itu bisa nggak diulang? Pelajaran awal maksudnya? jilid eh, pertama ah jilid pertama kan kan juga ada kajian-kajian yang yang yang suka diulang tuh oh iya memang diulang uh, hari apa Ahisan hari apa diulangnya? iya hari Ahad insyaallah nah, setiap hari Ahad pelajaran bukan pelajaran yang ini bukan oh iya untuk yang, pelajaran yang pertama ya Umu ya yang pertama ya kayak jadi uh, ah, enggak enggak hari ya terserah hari apa gitu nah, bisa ya Ustaz ya Taib, insya Allah kita akan keluarkan Eh, kaset dan MP3-nya ya Umu ya. Iya. Jadi bisa disimak dengan uh, di rumah kapan waktu saja dan insya Allah di, dimudahkan insya Allah. Baik. Iya, Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, <clears throat> uh, eh, kiranya cukup latihan kedua. Kita langsung masuk ke latihan ketiga. Nah, dan sekali lagi ini kita serahkan seluas-luasnya untuk para ikhwan dan akhwat di uh, rumah untuk bisa menjawabnya uh, tamrin salis, latihan ketiga sekarang. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Ada keterangan di dalam kurung, hadhil as'ilatu laysat eh, mabniyatan 'ala darsis sadisi. Hadhil as'ilatu soal-soal ini laysat bukan mabniyatun berdasarkan uh, eh, alat dars sadis tidak berdasarkan pelajaran 6. Apa maksudnya? Maksudnya soal-soal yang akan kita baca setelah ini ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan latihan uh, atau pelajaran yang keenam yang baru saja kita baca. Jadi ini soal-soal bebas. Soal-soal bebas yang tidak berkaitan dengan adar susadis sehingga jawabannya boleh beda dengan yang disebutkan di pelajaran keenam ini. Jadi ini soal-soal bebas. Ini sepertinya eh, melatih kita untuk uh, memahami soal dengan benar, sekaligus juga untuk ini mengecek uh, perbenaran kata kita yang sudah kita dapatkan selama ini apa. Ini sepertinya ke situ arah arah latihan ini. Nah, dan sekali lagi setelah latihan ini, kalau diberikan kesempatan setelah itu nanti latihan keempat kita juga buka untuk para pendengar di rumah. Nah, Fadal ya Ihsan, naftahal majal. Baik, bagi para pendengar Uja, silahkan untuk tamrin yang ketiga ini kita berikan kembali untuk antum semuanya di 0218236543. Silahkan. Dan yang telah menghubungi kami pada tamrin sebelumnya, kita berikan kesempatan juga untuk bisa menghubungi kembali Fabel di 0218236543. Baik, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana mu? Dari Ummu Kasyah di Cikarang. Baik, silakan. Nah, dari Ummu Kasyah, silakan. The nomor dan nomor satu latihan ketiga. Nah. Wahid. Adhabtu ila madrasati yaumi. Sekali lagi ummu, tu atau azhab ta. Nah. Adhabta ila madrasati yaumi. Al-yauma. Al-yauma. Nah, dia mansub karena dia uh, keterangan waktu. Nah. nah. <clears throat> Sekali lagi ummu Kasyah adhabta ilal Dan dia bisa juga adhabti. Bisa adhabta atau bisa adhabti. Nah, tapi tidak boleh adhabtu, tidak boleh karena tidak mungkin seseorang itu bertanya kepada dirinya sendiri. Pertanyaan itu biasanya diajukan kepada orang ke kedua. Nah, tafadhol. Apakah kamu eh, apakah kamu pergi ke sekolah hari ini? Nah. Ya. Jawabannya bebas. Nah. Nah, zahabtu. Nah. Zahabtu. Naam, zahabtu. Sahih. Naam. Isnan. Mata mata roja, Mata roja'ata minal madrasati? Naam. Kapan kamu telah pergi eh, kapan kamu telah kembali dari sekolah? Sahih. Naam. tu minal madrasati qabla qalil. Qabla qalil. Nah, mana qabla qalil? qabla baru saja. Baru saja. Nah, sahih. Saya kembali dari sekolah qabla qalil baru saja. Sahih. Nah, salah salasa. Ayya surati qara'ta ba'da sholatil fajri? Sekali lagi Ummu Kasyah, ayya suratin? Ayya suratin qara'at ba'da sholatil ba'da Sudah betul tadi. Qara'ta ba'da ayya suratin qara'ta ba'da sholatil fajri? Nah. Qara'tu suratal kahfi ba'da salatil fajri. Naam, qara'tu suratal kahfi ba'da salatil sahih. Naam. Ahsant. Arba'a. Naam. Ayya suratin hafiz hafizta hadzal usbu'? Naam, hadzal usbu'. Naam. <clears throat> Eh, Terjemah awalan, terjemahkan dulu. Surat apa yang kamu hafal pekan ini? Naam. Hafidtu suratil mursalah. Hafidtu suratil atau suratal? Hafidtu suratal mursalah hadal usbu. Suratal mursalati. Suratal mursalati hadal usbu. Hadal usbu. Naam, sahih. Ahsant. Naam, khamsah. Abil ma'il baridi ghasal abil ma'il baridi ghasalat wajhik. Hmm. Sekali lagi Ummu Kasha, ghasalat atau ghasalta? غسلت بالماء البارد غسلت waj waj waj wajhika ya. Kenapa majrur? Apakah ada harful jar sebelum wajhi? Lah. Apakah dia mudhafun ilaih? Bukan. Bukan. Berarti bukti tidak ada harful jar, tidak ada mudhaf Saya sehingga salah, tidak mungkin majrur. Tinggal dua kemungkinan, dhammah atau fathah. Yang mana yang kita ambil? Dhammah. Dhammah. Apa sebabnya dia dhammah? Nah, dia fathah umu kasya karena ah. mudhafun ilaih. Eh, afwan, karena maf'ulun bih. nah, apa yang kita ah, siapa yang mencuci mencuci muka? Anta, domirnya. Hmm. Apa yang dicuci? Wajhaka, hmm. mansub, maf'ulun bih. Nah, sekali lagi abil ma'il baridi ghasalta wajhaka. Abil ma'il baridi ghasalta wajhaka ambil ma ilhar. Nah. Ambil ma ilhari, Nah, terjem. Uh, eh, apakah dengan air dingin kamu mencuci mukamu dan atau at, uh, atau dengan air panas? Nah. kosal tu wajhi. Wajhi. Nah. kosal tu wajhi bilma ilbaridi. bilma ilbaridi. Sahih. Nah. sitta, sitta. Mana man kami suka wa mindi luka? Hmm, suka atau qamisoka? Kami so. Hmm, apa sebabnya so? Uh, maf'ul bi. Maf'ulun bi, sahih. Sekali lagi, man ghasala? Man ghasala suka wa min luka? Hmm, wa mindi laka. Wa mindi laka. Dia ma'atuf, dia nyambung dengan maf'ulun bi. Hmm. Karena maf'ulun bi-nya mansub, maka dia harus mansub juga. Wa laka. dilaka. Man wasala komisoka wa laka. Nah, tanda jawab. Siapa yang mencuci uh, kemejamu dan sapu tanganmu? Nah, siapa yang mencuci? A ana an atau ada orang lain? Kalau ana gitu berarti. Nah, gosal tuhu atau gosal tuhuma. Gosal tuhuma. Gosal tuhuma. Gosal tuhuma. Nah, huma ini kembali ke al-qamis dan al-mindil. Dua. Nah, sahih. Nah. Taib syukuran Ummu Kasyah. Jazakallah khair. Warakallah fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ummu di Cikarang. Taib, kita berikan satu penelpon kembali di line telepon 0218236543. Taib, silakan kesempatan yang terakhir pada tamrin yang ketiga ini bagi pendengar roja di 8236543. Taib, Assalamualaikum. Nah, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Ahi Satria di Narogong. Ah, Nah. Ah, Satria di Narogong banyak hujan? Narogong? Enggak. Tadi siang, Ustaz. Eh, sore. Malam ini enggak hujan. Taib. Ya, Fadal. Fadal ya, Satria. Rokom wahid. Nah, latihan ketiga. Nah. Azhabka ilal madrasatil yaumi. Kenapa al yaumi? Uh, karena kemasukan huruf jar ilah, Ustaz. Ah, yang kemasukan huruf jar ilah adalah al-madrasah. Al-yaum jauh dia setelah itu. Oh iya. Dan kalau kamu antum lihat di dialog al-yauma, dia dia mansub. Mhm. Maka dia mansub di sini al-yauma karena dia keterangan waktu, keterangan waktu dia mansub. Nah, Azhabka ilal madrasatil yauma. nah, Ma jahab ma jahabtu ilal madrasatil yauma. نعم ما ذهبت إلى المسمع صحيح لأن أطلع اليوم أليس كذلك libur hari ini. Nah. <clears throat> Nah, sahih. Nah, isnan. Mata rojah ta minal madrasati. Nah, diterjemahkan dulu ah Satria. Oh, ya. Yang pertama saja. Nah, langsung saja nomor dua, tidak apa-apa. Mata rojah ta. Kapan kamu kembali dari sekolah? Nah. Rojah tu minal madrasati fisaati fisaati sadisa. Fisaatis sadisa. Sadisa. Nah. Terjemahkan. Eh, kapan kamu kembali dari sekolah? Nah. Saya telah kembali dari sekolah pada jam 6. Jam 6. 6 pagi apa jam sore ini? 6 sore. 6 6 nah. pagi, Ustaz. Nah, jam 6 pagi? 6, eh, 6 sore. 6 sore, tidak mungkin jam 6 pagi ya. Nah, antum mungkin yeah. di iya. sekolah. Nah. <laughs> Baik, salasa. Ayah suratin qara'ta ba'da suratil fajri. Nah, terjem. Uh, eh, kapan uh, surat apa yang telah kamu baca setelah sholat fajar? Nah, Qara'tu surat al-kahfi ba'da salatil fajri. نعم قرأت بع- صلاة صلاة الكهف بعد صلاة الفجر بعد صلاة لأن الس- الس- السنة في يوم, يوم الجمعة قراءة سورة الكهف صحيح نعم أربعة Ayat suratin hafizta hadzal usbu'i. نعم Hadzal usbu'u. ها حفظت هذا الأسبوع صحيح Sahih. نعم Ah, hafiztu hadzal usbu' surat نعم al surat al-mulk. ها Surat al-mulk. سورة الملك أحسنت تبارك سورة تبارك طيب Ya. طيب خمسة Kha- Khamsah. Abil ma'il baridi Gosalta wajhaka amil ba am am, am bil ma'il hari. Bilma'il hari. Bilma'il hari. Nah, terjem. Apakah dengan air dingin kamu membasuh wajah kamu atau dengan air panas? Nah. Saya membasuhnya dengan air panas. Nah, air panas tentu dicampur dengan air dingin sehingga jadi hangat. Nah, fadal ya, sitta. Man gosala komisoka wa mindilaka. Nah. Ana gosaltu komisi wa mindili. Mumtaz. Masya. Anta gosalta Ma bisaka anta wahdak? Insyaallah. Masya Allah, barakallah fikum. Ya. Syukran ah Satria, jazakallah khair. Ada pertanyaan ah Satria? Nah, enggak ada Ustaz. Baik, syukran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Baik, uh, eh, sepertinya kita cukup dulu sampai sini Ahsan. Ah, uh, eh, ada pertanyaan dari SMS Pak? Iya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke SMS, kita angkat uh, sebagiannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tep. pada dialog Maryam Ustaz uh, yang terakhir hati kita Kenapa kita atas? Bagaimana kata dasarnya? Nah, uh, nah kata dasarnya itu isim. Nah, maksudnya maksudnya apa kata dasar? Ada penjelasan lain di sana? Iya. Tidak ada. Atau mungkin pertanyaannya mungkin kenapa kita ata? Mengapa ya. dia masuk? Ya. Dia, mengapa dia iya. masuk iya. Ikhwan? Jawabannya adalah karena dia ها مفعول به مفعول به نعم والله أعلم طيب Untuk yang selanjutnya kita angkat atau menjelaskan adat dan ma'dud Bagaimana kalau bilangan 11, 12 dan 13? 11 sampai 12 afwan kayak ulang kembali. Adat dan madud ya. Dijelaskan kembali dan bagaimana kalau bilangannya 11 dengan 12, kemudian 13 sampai 19 baik muzakkar dan muannats. Bagaimana cara membentuknya? Insya Allah kita bahas pada uh, beberapa latihan ke depan Insya Allah. Nanti ada penjelasannya Insya Allah. Nah. Taip, ditunggu dan sabar ya Insya Allah akan kita uh, bahas secara panjang lebar pada babnya nanti Insya Allah. Kemudian saat ada pertanyaan wazan dan apa arti wazan dan metode apa yang lebih baik untuk belajar tata bahasa Arab? apakah menghafal kosakata terlebih dahulu ya atau mempelajari nahu dan sorofnya terlebih dahulu. Nah, e, memang Wah. banyak banyak teori dalam mempelajari bahasa Arab ini. Tapi tentu semua teori ini kembali ke tujuan awal kita mempelajari bahasa itu. Jika memang e, kemampuan yang ingin kita kuasai dalam bahasa Arab ini misalnya hanya kemampuan membaca saja misalnya, maka e, mempelajari nahwu dan sarf itu satu hal yang mutlak. Hanya saja mungkin urutannya adalah agar memudahkan pembelajaran bahasa Arab ini, maka kita me merekomendasikan kepada para pengajar bahasa Arab untuk tidak memulainya dengan nahwu dan sarf langsung pada, pada pertemuan pertama. Karena biasanya yang ikut eh, yang ikut pembelajaran ini adalah orang-orang yang baru saja mempelajari bahasa Arab dan atau bisa jadi tidak sama sekali memiliki latar belakang bahasa Arab. Sehingga kalau antum mulai e, pertemuan pertama dengan kaidah-kaidah nahwu dan sarf ini tentu akan menyulitkan bahkan ini bisa menjadi as, min asbabi tanfirin nas min min lughah menjadi sebab orang lari dari belajar bahasa Arab karena dari awal dari pertemuan awal sudah dibuat e, sulit dan mengerikan sehingga banyak orang menyerah di tengah jalan bahkan mungkin dari pertemuan kedua sudah tidak datang lagi. Maka kita merekomendasikan kepada ikhwan para asatidah uh, untuk memudahkan pembelajaran bahasa Arab ini. Untuk memudahkan pembelajaran bahasa Arab maka wallahualam alam eh, sepanjang pengalaman kita dalam mengajar bahasa Arab ini kita lihat sepertinya untuk pertemuan-pertemuan awal tidak kita ajarkan ah dan as terlebih dahulu. Kita mudahkan, kita berikan uh, tasji, kita berikan <clears throat> targib uh, eh, dan, dan tentu dengan cara yang yang mudah. Uh, sebagaimana bayi belajar bahasa, maka kita mulai dengan kata, kemudian uh, digabung dalam kalimat yang sederhana, kemudian naik ke berikutnya ke kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Maka tidak dimulai langsung dari pertemuan pertama tentang nahu dan sarf. Ini akan menyulitkan. Uh, dan wallah mungkin itu yang bisa kita uh, jawab. Wallah Nah. Makna wazan al-wazan itu timbangan. Biasanya satu k ini biasanya dipakai untuk me, me, menimbang kata kerja. Contoh misalnya kalimat doroba. Doroba yadribu wazannya adalah fa'ala ya failu. Doroba yadribu wazannya adalah fa'ala ya failu. Nanti eh, ini sebenarnya panjang lebar pembahasan wazan ini tapi uh, secara umum kita katakan untuk memudahkan mempelajari saraf biasanya para ulama membuat kaidah-kaidah untuk memudahkannya. Eh, kaidah ini nanti akan dipakai eh, bagaikan rumus, bagaikan rumus yang akan dipakai di kalimat-kalimat yang lain. Maka e, misalnya doroba, maka wazannya fa'ala. roba ada tiga huruf. Bot itu sama, kedudukannya sama seperti fa di kata fa'ala. Kemudian ra kata kedua eh, kedudukannya sama seperti kalimat <clears throat> huruf ain, huruf yang kedua di kalimat fa'ala. Kemudian ba, dharaba, huruf yang terakhir sama seperti lam yang ada pada kalimat fa'ala. Ini maksudnya eh, agar memudahkan eh, untuk menjadi rumus pada kalimat-kalimat yang berikutnya. Ya, mohon maaf tidak begitu bisa panjang lebar dijelaskan. Nanti insya Allah pada waktunya kita akan jelaskan Sampai lebih rinci insya Allah. Nah. Dan hati, saat fi'il madinya Pak Hati ini sebenarnya bukan bukan fail dia bukan hmm. murni Okay. Bukan murni fail Dia para ulama memasukkannya ke dalam isim fa isim fail Isim fail isim tapi dia sama seperti fail Maka setelah itu kalimat yang ada setelah kalimat hati dia adalah mansub sebagai maf'ulun B. B. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, itu saja mungkin saja. Ya. Nanti kita bisa angkat pertanyaannya. Baik, uh, eh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Eh, jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan dan saya menarik semua perkataan saya yang salah dan memohon kepada Allah ampunan atas segala kesalahan.